Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan rincian anwal ibadah, rincian tentang macam-macam ibadah yang dibahas oleh Syekh dalam pembahasan Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Insyaallah kita masuk pada pembahasan yang kedua dari rincian ibadah di antaranya adalah al-khawfu. Ini rasa takut. Ada yang mirip dengan al-khawfu ini yang beliau bawakan di situ. Ada al-khawfu, ada ar-rahbah, ada al-khasyah. Ini adalah kalimat yang semuanya memiliki makna yaitu takut. Adapun al-khawfu umum. Takut pokoknya ada muncul rasa takut. Baik itu dia tahu tentang apa yang dia takutkan, baik dia itu tidak tahu tentang apa yang dia takutkan, maka rasa takut yang muncul dalam diri seorang adalah khauf. Kemudian rahbah. Rahbah ada rasa takut yang disertai dengan sebuah ancaman. Sehingga muncul rasa takut dalam dirinya. Maka Allah katakan iya ya farhabun. Hendalah hanya kepada Allah mereka takut. Adapun khasyah adalah takut yang disertai dengan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang khasyah Allah bicara tentang para ulama yang Allah katakan innama yahsyallaha min ibadihil ulama Sesungguhnya yang benar-benar bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang dirinya di hadapan para sahabat ketika sahabat mereka yang satu pengen salat tidak tidur, satu dia pengen puasa tidak berbuka, satu pengen tidak menikah dengan maksud bisa memperbanyak pahala Kata Nabi diantaranya adalah Wallahi inilah ahsyakum billah. Demi Allah aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Akan tapi aku ini fausali wa arqud wa sum wa uftir wa tasawwajun nisa. Aku juga salat dan aku tidur, aku puasa juga aku berbuka, aku menikah juga wanita. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Inilah akhsyakum billah. Nabi orang yang paling tahu tentang Allah. Dan karena itu Nabi orang paling takut kepada Allah dengan ilmu yang dimiliki Nabi terhadap Allah Subhanahu Al-khawfu rasa takut adalah amaliyah qalbiyah. Amalan batin yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Maka Allah katakan fala takhafuhum wa khafuni hendaklah kalian hanya takut, hendaklah janganlah kalian takut pada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku. Ayat ini berkaitan dengan ketika para ini syaitan berusaha untuk menakut-nakuti kaum mukminin melalui para wali-wali mereka orang orang Quraisy, orang kufar. Dzalikum syaitan yukhaffifu awliya'ah. Demikianlah syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-wali mereka. Sebagaimana di zaman kita ini syaitan menakut-nakuti kita dengan orang-orang kufar yang ingin melibas menghancurkan kaum muslimin dengan kekuatan-kekuatan ditunjukkan dipamerkan kepada kaum muslimin. Allah tegaskan fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, perasaan takut adalah merupakan bagian ibadah. Allah tegaskan dengan larangan fala takhafu wa khafuni. Jangan kalian takut pada mereka, takutlah kepadaku sehingga Allah memerintahkan kita takut kepada Allah semata dan jangan sampai takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu kita fahami bahwa rasa takut ini macam-macam Rasa takut itu bermacam-macam. Sehingga jangan sampai salah pula kita di dalam menerapkan rasa takut ini. Yang pertama yaitu al-khawfus sirri. Rasa takut sir. Rasa takut yang bisa menjadikan pelakunya itu terjatuh dalam syirkun akbar. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Yang takut ini adalah takut jenis ibadah Takut yang disertai dengan rasa menghinakan diri dan ada rasa ketundukan. Umpamanya dia takut kepada mayit dalam kubur karena mayit dalam kubur ini wali yang bisa menimpakan mabarat, bisa menimbulkan menimpakan malapetaka. Dia takut kepada penunggu pantai selatan, Nyeroh Kidul, yang dia anggap kalau dia tidak melakukan sesuatu persembahan, sesajian dan semisalnya maka akan menimpakan pagebluk, kesengsaraan. Ini adalah takut yang menjatuhkan pelakunya dalam syirkun akbar, syirik yang besar. Yang kedua, yaitu al-khawfu tabi'i. Rasa takut yang sifatnya tabiat. Rasa takut ini tidak berdosa selama tidak membawa kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan orang yang bengis contohnya. Takut dengan binatang buas. Takut dengan perampok. Takut dengan gali-gali sangar. Itu hal yang wajar. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika mendengar ancaman sedang dirapatkan oleh orang-orang Mesir untuk dibunuh. Maka ada rasa takut dalam diri Nabi Nabiullah Musa sehingga Allah sebutkan fakharaja minha khaifan Nabi Nabiullah Musa keluar dari Mesir dalam keadaan takut sambil menunggu-nunggu keadaan yang akan menimpa dirinya. Ini rasa takut yang biasa. Karena ada ancaman-ancaman atau ada sesuatu yang mengancam dia. Jadi takut yang tobi'i. Selama tidak mengantarkan kepada perkara yang haram, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, yaitu al-khawful muharram. Takut yang diharamkan atau takut yang akan membawa kepada perkara yang haram. Para pemirsa yang rahmati Allah, takut ini takut yang dosa. Takut yang dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Umumnya takut dengan bos. Yang berkaitan dengan pekerjaan. Dia khawatir dipecat kalau sholat jamaah. Maka takutnya dengan bos telah menghalangi dia sholat jamaah. Takut dengan bos. Dia harus mencukur jenggotnya habis. Karena dia takut dengan bos, maka dia cukur jenggotnya. Takut dengan bos, dia harus minum arak sehingga dalam rangka dia menghindari takut dengan bos maka dia minum arak. Ini takut-takut yang membawa kepada muharramat. Dan ini haram dan ini tidak diperbolehkan karena seorang muslim lebih layak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia takut kehilangan rezeki rezeki milik Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seorang muslim dia bisa memanage kepada siapa dia takut dan bagaimana dia harus ya ini meminit atau mengatur rasa takutnya. Jangan sampai dia jatuh dalam takut yang syirik, jangan pula dia jatuh dalam takut yang muharram dan para ulama tegaskan bahwa rasa takut di antara rukun ibadah dari tiga rukun yang ada. Rukun ibadah itu ada al-khawfu, wal-raja'u, wal-mahabbah. Seorang ulama mengatakan man abadallaha bil hubbi wahda fawa sindiq wa man abadallaha bil khawfi wahda fawal haruri wa man abadallaha bil rajai wahda fawal murji wa man abadallaha bil hubbi wal khawfi wal rajai fawal mu'min muwahid Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta semata, dia zindik. Kenapa dia katakan zindik? Seandainya dia betul-betul cinta kepada Allah, pasti dia akan itibak kepada Nabi. Sedangkan orang ini cinta, cinta, cinta, cinta, akan tapi nggak ada itibaknya. Maka dia zindik, munafik berat. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan takut semata, dia haruri, khawarij, yang rasa takutnya membuat seakan-akan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebuah kelompok yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa besar apabila hingga matinya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rojak semata, dengan harapan semata maka dia murjiah. Kelompok yang mereka memisahkan antara iman dan amal sehingga amal tidak mempengaruhi iman, sehingga imannya para nabi mereka samakan dengan imannya para pelacur karena iman satu kesatuan dan amal tidak mempengaruhi iman waliyatubillah. Adapun barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap, maka dia mukmin wahid. Mukmin yang bertauhid kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita rasa takut yang tinggi kepada Allah yang akan mendorong kita itu terhalangnya kita di perbuatan haram yang kita minta semuanya doa Nabi Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, aku minta kepada engkau rasa takut yang bisa menghalangi antara diriku dan maksiat kepadamu. Karena barang siapa yang di dunia ini dia memiliki rasa takut kepada Allah, dia orang Allah berikan keamanan di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, barang siapa yang di dunia ini dia merasa aman dari Allah, dari makar Allah, dari adab Allah, maka dia di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang paling takut dengan uh, yang paling takut dengan suasana yaumul kiamah. Semoga manfaat yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.